Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait pembahasan kita tentang al-idhafah, maka ada beberapa faedah yang hendak kita sampaikan berkaitan dengan al-idhafah. Kami harapkan faedah ini dapat menambah manfaat ilmu kita khususnya yang berkaitan dengan pembahasan al-idhafah. Baik, faidah yang pertama yang dapat kita ambil bahwasanya secara umum kandungan makna idofah mempunyai tiga makna atau tiga arti. Maksudnya apabila ada dua kata yang kita ingin jadikan susunan idofah, maka setelah tergabung atau susun menjadi susunan idofah, susunan tersebut mempunyai makna-makna berikut ini. Ya, jadi kalau sudah digabungkan itu mempunyai makna khusus ya, mempunyai makna khusus. Nah, secara umum ya makna dari idhofah itu adalah kita sampaikan berikut ini ya. Yang pertama adalah min ya, mempunyai makna min ya. Ada dua kata kalau digabung disambungkan jadi susunan idhofah. Ya, gabungan dari dua kata tersebut itu mempunyai makna min, artinya dari. Contoh ya, contohnya. Contoh misalnya kita mempunyai dua kata yaitu khotamun dan hadidun ya. Khotam dan hadid. Kita ingin sambung, kita jadikan susunan idofah menjadi khotamu hadidin. Ya, sudah terbentuk susunan idofah. Artinya cincin besi. Maknanya ya, Makna dari idofah ini adalah khatamun min hadidin ya, cincin dari besi ya, cincin dari besi. ya ini adalah yang dimaksud dengan ya kandungan makna idofah yaitu yang pertama adalah min dari ya, contohnya adalah ya khatamu hadidin maknanya adalah khatamun min hadidin cincin dari besi Baik, kemudian kandungan makna yang kedua adalah li ya untuk menunjukkan kepemilikan milik ya, ada dua kata kita gabungkan maka susunan tersebut ya menunjukkan makna kepemilikan contohnya misalnya ada makna atau kata baitun dan kata aliyun ya ada kata bait rumah dan ada kata ali kita susun menjadi ya susunan idhofah menjadi Baitu Aliyin menjadi Baitu Aliyin, rumah Ali. Nah, susunan idofah di atas itu maknanya adalah Baitun Aliyin, rumah miliknya Ali ya. Baitu Aliyin maknanya adalah Baitun li Aliyin. Baik. Kemudian kandungan makna yang lain atau yang ketiga dari susunan idofah adalah fi. Fi yaitu artinya di dalam. Ya. Contohnya misalnya kita mempunyai ya dua buah kata ya dua buah kata misalnya azab dan kober ya tentang al azab dan al kobru ya kita ingin gabungkan maka setelah menjadi susunan idofah menjadi azabul kobri azab kubur makna dari susunan idofah ini adalah azabul fil kobri ya azab di dalam kubur nah itu adalah makna dari azab al-qabr itu azabun fil qabri ya azab di dalam kubur. Nah, itulah tiga makna yang secara umum menjadi makna-makna dari susunan idofa. Yang pertama adalah min dari, yang kedua adalah li untuk kepemilikan, yang ketiga adalah fi jadi min livi ya, min livi ya. Min livi adalah eh, makna-makna dari susunan itu pak. Sekali lagi min livi ya, min dari li milik dan fi di dalam. Ini adalah e, tiga makna yang secara umum merupakan kandungan makna dari susunan itu pak. Tapi itu adalah kaidah yang pertama. Kemudian faidah tambahan atau pelajaran tambahan dari pak yang dapat kita e, sampaikan di sini bahwasanya apabila mudok itu berupa isim yang berakhiran dengan alif ya kami ulang mudok yaitu berupa isim yang berakhiran dengan alif dan mudok ilaih berupa ya mutakalim yaitu e, yang ngomong ya yang bicara ya mudok itu berupa isim yang berakhiran dengan alif dan mudhof ilainya berupa ya mutakallim maka ya ditulis dengan harokat fathah ya ya ditulis dengan harokat fathah ya contohnya misalnya yada ya ya yada ya ini artinya yada ya itu kedua tanganku asalnya itu adalah yadani ya dua buah tangan dan ya mutakallim ya artinya ku ya artinya aku ya ku ya yadani dan ya mutakalim ya karena yadani sebagai mudhof ya nonnya dibuang ingat ya nonnya dibuang karena dia sebagai mudhof ya sehingga bentuknya menjadi apa yada nah mengingat yada berakhiran dengan alif maka ketika diidofahkan atau disusun menjadi susunan idofah bersama ya mutakalim maka menjadi yadaya ya kedua tanganku ya contoh yang lain misalnya hudaya ya petunjukku asalnya adalah al huda dan ya mutakalim ya asalnya adalah al huda dan ya mutakalim maka ketika digabung ya yaknya kita harokati dengan fathah. Di sini al-huda, al-huda itu isim maksur, dia bukan huruf ya ya, tapi huruf alif ya, alif lazimah ya, huruf apa? Alif lazimah ya. Artinya dia tidak bisa dihilangkan karena merupakan huruf asli ya. Di sini tampak jelas ketika sudah digabung dengan ya mutakallim menjadi huda ya ya menjadi apa huda ya ya ini adalah merupakan uh, ketentuan apabila mudofnya berupa isim yang berharokat akhir alif dan mudof ilehnya berupa ya mutakalim. Hudaya artinya petunjukku. Baik, kemudian ya contoh yang lain kita kita ambil contoh yaitu e, siwaya ya siwaya siwaya itu asal, asalnya adalah siwa ya siwa dan ya mutakalim ya ya mutakalim ya mutakalim sekali lagi tadi kan untuk menunjukkan orang yang berbicara ya domir untuk orang yang berbicara ya untuk mutakalim domir orang yang e, mutakalim untuk yang berbicara ya kita gabungkan antara siwa dengan ya. Siwa itu artinya selain. Digabungkan dengan ya mutakalim, maka kita bentuk menjadi siwa ya. Yaknya diharokati dengan fathah. ya, yaknya diarogati dengan fathah. Itu adalah e, ketentuan tambahan atau faidah tambahan dari pelajaran kita dalam pembahasan idofah. Ya, masih mirip ya faidah yang ketiga pelajaran tambahan yang kita sampaikan apabila mubahnya berupa isim yang berakhiran dengan yak ya nah kalau tadi berakhiran dengan alif kalau yang ketiga ini apabila mudhofnya berupa isim yang berakhiran dengan ya dan mudhof ilaihnya berupa ya mutakalim ya mudhof ilaihnya ya mutakalim maka ya ditulis dengan fathah yang ditasdid ya ya ditulis dengan fathah yang ditasdid kapan itu apabila mudhofnya berupa isim yang berakhiran dengan ya ya contoh misalnya kita menemukan kalimat di sini misalnya mudarrisiyah ya mudarrisiyah para pengajarku ya mudarrisiyah para pengajarku di sini risia ini asalnya adalah mudarrisina dan ya mutakallim ya mudarrisina dan ya mutakallim ya mutakallim ya sekali lagi untuk menunjukkan orang yang ngomong kepemilikan dari orang yang ngomong atau bomir orang yang berbicara mutakalim ya asalnya ada dua kata mudarisina dan ya mutakalim nah ingat ini bentuk jamak ada nunnya ingat ketentuannya nun harus dihapus manakala dia posisinya adalah sebagai mudhof maka ketika dihapus nunnya hilang kan jadi mudarisi ada yaknya ya ada yaknya ketemu dengan yak mutakalim untuk menunjukkan kepemilikan dari orang yang yang ngomong ya orang yang berbicara sehingga bentuknya ketika menjadi susunan idofah menjadi apa mudarisi ya para pengajarku contoh yang lain misalnya muhamiya ya muhamiya ya muhamiya artinya pengacaraku ya pengacaraku asalnya adalah al-muhami dan ya mutakalim. Al-muhami ini isim mangkus, isim mangkus yang diakhiri dengan yak lazimah, ya. Nah, ini yak lazimah memang huruf aslinya, ya, yak lazimah. Kemudian ketemu dengan ya mutakalim, ya, untuk menunjukkan orang yang sedang berbicara ya untuk menunjukkan orang yang sedang berbicara kepemilikan atau domir dari orang yang berbicara ya maka di sini apa? Dia ketika digabung menjadi muhaminya ya, muhaminya pengacaraku. Ya, karena al-muhami ini adalah isim mangkus. Contoh yang lain misalnya muftiya, muftiku, ya, muftiku. Di sini asalnya adalah al-mufti dan ya mutakalim, ya. Al-mufti dan ya mutakalim. ya. Kami kira dapat dipahami tentang pembahasan dari al-idhofah ya lebih khusus tentang beberapa pelajaran tambahan atau faidah tambahan yang dapat kita sampaikan pada pembahasan tentang idhofah ya atau lebih umum pada pembahasan tentang majruratu al-asma dan isim-isim yang majrur. Baik, itu adalah pembahasan kita tentang ya al-idhofah. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh segenap ikhwah sekalian.